Orang merasa takut dengan jin yang ada di tempat tertentu. Lalu dia membawa umpamanya apa? Ayam hitam. Untuk apa? Dipersembahkan bagi penghuni jin di tempat ini sebagai pendekatan kepadanya, korup kepadanya. Maka ini pun termasuk apa? Syirkul akbar, sirik besar yang bisa menyebabkan orang itu adalah keluar dari Islam. Beberapa contoh saja, tetapi semuanya adalah tergantung bagaimana dalilnya. Banyak alirannya, masing-masing aliran mengaku di atas kebenaran dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi akidahnya kenapa berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Saling merasa benar dan bagaimana Ustadz? Tadi dikatakan bahwa yang benar apa yang ada dalam agama ini, apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Yang benar adalah apa yang telah ditempuh oleh salafus soleh, apa yang telah ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka wajib kita pahami bahwa pokok-pokok kebenaran ini harus dikenali oleh kita harus dikenali oleh kita. Contoh dan ini mungkin sebagai penutup dari seluruh pertanyaan yang banyak ini yang saya tidak bisa untuk menjawabnya. Karena ini adalah beredar tentang masalah ini. Bagaimanakah kita untuk membedakan antara alul hak dengan alul batin? Maka pembeda kebenaran dengan kebatilan adalah bidilalatil kitab wa sunnah. Dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mawafaqo al-kitab wa sunnah fahuwal haq. Wa ma yukhalifu al-kitab wa sunnah fahuwa al-batil. Landasan yang pertama, setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka dia adalah kebenaran yang wajib kita ikuti. Setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka dia adalah batil. Maka dia adalah menyimpang. Walidhalika qala al-imamul arba'ah. Ida sohal hadisu fahuwa madhabi. Qala ba'duhum al-haqu maqala Allahu wa maqala rasuluhu. Mereka mengatakan yang benar yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan hadis. Setiap yang menyelisihinya maka dia adalah batil. Yang benar apa yang dikatakan Allah, yang benar apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan imam yang empat telah mengatakan itu. Yang kedua, untuk memisahkan benar dengan batil adalah ditinjau apakah ini dikatakan oleh salafus soleh apakah ini ada sanadnya dari salafus soleh? Apakah ini ada sanadnya dari ahlu sunnah atau tidak? Karena Muhammad ibn Sirin dan para ulama setelahnya mengatakan al isnadu minadin. Ina hadal ilma dinun panduru aman ta'hudu dinakum. Mereka mengatakan sanad adalah bagian dari agama. Maka lihatlah agama kamu dari mana kamu mengambilnya. Sebab kebenaran beredar di sekitar mereka. Kebenaran berada di sekitar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka. Setiap yang menyelisih mereka adalah kebatilan. Setiap yang berbeda dengan mereka adalah kebatilan. Maka di antara orang yang mengklaim kebenaran hari ini tunjukkan sanadnya. Maka Muhammad Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak dan yang lainnya mengatakan, karena nasulayas aluna anirijal Karena nasulayas aluna anirijal Yaitu sahabat. Dulu para sahabat tidak bertanya tentang rijal, tidak bertanya tentang orang yang menyampaikan agama. liana sahabat akuluhum udur. Para sahabat semuanya adil mawaku atil fitan, tatkala terjadinya fitnah, keluarnya orang Khawarij, keluarnya orang-orang Qadariyah, keluarnya orang-orang Murji'ah, keluarnya orang-orang rafidah. Fahum yaquluna nabi ma bimasha, mereka mengatakan dengan apa yang mereka inginkan. Lalu kata Muhammad bin Sirin, Faidha qala qail qaul, Faidha qala qail." Maka jika berkata seorang di antara mereka, samulana rijalakum au qalu asnid lana rijalakum kalau mereka menisbatkan agama kalau mereka mengatakan agama tolong sebutkan sanadnya mana tolong sebutkan mana periwayatannya saya akan mengeceknya saya akan menelitinya dari mana perkataan ini maka Muhammad Ibn Sirin mengatakan, apabila datang dari ahli sunnah kami menerimanya, dan apabila bukan dari ahli sunnah maka kami menolaknya. Kita buktikan, umpamanya, apakah Al-Quran makhluk atau Quran kalamullah? Apakah kita bertoleransi dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk? Tidak. Kenapa? Sebab telah dibuktikan dengan sejarah dialognya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ab. Seorang imam Mu'tazila. Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Abi Du'ab. Wahai Ibnu Abi Du'ab. Pernahkah Abu Bakar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Umar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Utsman dan Ali mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah kamu mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui? Lalu dia pindah jawabannya, merubah jawabannya. Mereka mengetahuinya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah mereka mengetahuinya lalu tidak meriwayatkan kepada kami sehingga tidak ada seorang pun di antara para sahabat, tidak ada di antara para tabiin, tidak ada di antara para tabiut tabiin yang mengatakan Quran makhluk. Mungkinkah mereka menyembunyikan kebenaran? Lalu terdiamlah Ibnu Abi Du'ab. Tidak bisa menjawab. Menunjukkan apa? Masalah agama yang kita mengklaim benar ataupun tidak, maka dibuktikan dengan periwayatan, dibuktikan dengan sanad. Barang siapa yang menisbatkan perbuatan, menisbatkan ucapan, menisbatkan keyakinan kepada Islam ini, asnid bir rijal, asnid bis sanad, asnid bid dalil. Ahli sunnah adalah rohabatus sadar. Salafiyun adalah rohabatus sadar. Lapang dadanya. Siapa yang menisbatkan satu keyakinan kepada agama ini, Siapa yang menisbatkan satu ucapan kepada agama ini? Siapa yang menisbatkan satu amalan kepada agama ini? Kita tanya, aina dalil, mana dalilnya, mana sanadnya, mana pendahulunya? Gampang. Kita tidak akan saling mengklaim, tapi mana sanadnya? Mana dalilnya? Kita tanya yang lainnya. Berkaitan dengan masalah yang lain umpamanya, berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah, berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah takdir, berkaitan dengan masalah adab kubur dan sebagainya kita tanya. Sebab Imam Ahmad telah mengatakan, "La takulu kaulan illa qad sabaqaka ahad." Janganlah wahai anakku, janganlah wahai murid-muridku untuk mengatakan satu perkataan kecuali ada pendahulu bagi kamu. Kala al Imam Syafi'i al ilmu khamsatun. Kata Imam Syafi'i ilmu ada lima. Selain dari yang lima itu adalah waswatu syaitan. Dia adalah bisikan syaitan. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Kitab, Al-Quran, As-Sunnatu Sahihah. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma. Yang keempat adalah kaul Para sahabat ketika mereka iftirah, ketika mereka berbeda pendapat, maka ikutilah dari salah satu dengan ada dalam mereka. Jangan membuat yang lainnya. Dan yang kelima kata Imam Syafi'i, kiaskan kalau kamu berpendapat kepada yang lima ini. Artinya apa? Kalau mustahid hari ini melihat satu kenyataan, tidak didapatkan letter dalilnya dalam Quran ataupun di dalam hadis dan sebagainya, maka kiaskanlah kepada yang empat ini. Adakah kias kepada Al-Quran? Kalau ada, maka kita berkias kepada Al-Quran. Adakah kias kepada dalil sunnah? Maka kita kiaskan. Kalau kita mendapatkan permasalahan, para ulama dulu telah memberikan fatwa seperti ini, ambillah fatwa mereka. Kalau tidak ada, maka jangan kita mengatakan sesuatu as-sukut, as-sukut. Dia, ini adalah salafus soleh. Di dalam berdalil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan pengklaiman, oleh sebab itu ahli sunnah tadi dikatakan ilmu hujah argumentasi dan tidak dikatakan ataupun tidak diajarkan taklid. Kenapa? Karena hujah argumentasi di tengah-tengah umat ini. Ihwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai kalimat yang terakhir saya sampaikan dalam kalimat yang mulia ini pertama sebagai peringatan kepada seluruh dai yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini bahwa setiap yang diajarkannya mesti ada sanadnya mesti ada pendahulunya dan yang kedua apabila orang telah betul-betul bermanhaj dengan manhaj salafus saleh dan telah meniti dakwah yang mulia ini insya Allah bahwa dia tidak akan membawakan satu pendapat di dalam agama ini yang tidak ada pendahulunya. Jadi seandainya ada perbedaan pada orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, maka pertama tidak akan didapatkan perbedaan di dalam akidah. Yang kedua tidak akan didapatkan perbedaan di dalam manhaj walaupun akan didapatkan perbedaan di dalam masalah istihadiah yang berkaitan dengan istihadiah yang sifatnya istihadiah tetapi bisa dipastikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah istihadiah insya Allah doa salafiyin tidak akan didapatkan yang mendatangkan ucapan yang nyeleneh ucapan yang nyeleneh artinya apa ucapan yang tidak ada pendahulunya mesti diucapkan oleh imam yang sebelumnya, oleh ulama yang sebelumnya. Kenapa? Sebab duat ahlu sunnah pun duat salafiyin di mana mereka itu apa mempelajari dengan melalui sana melalui periwayatan mereka tidak mendatangkan dari rokyunya tetapi mereka belajar dari lewat kitab ke kitab dari riwayat ke riwayat dari lisan ke lisan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini kaidah yang sangat apa yang sangat agung yang ditempuh oleh dakwah ahli sunnah, dakwah salafus saleh. Hadirin ikhwati iman, para ibu, para bapak dan seluruh pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali apa itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini yaitu tentang enam pilar dakwah salafiyah yang bisa dijelaskan dalam kesempatan yang mulia ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan apa yang benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang khilafnya setiap orang bisa untuk membantahnya dan menegakkan hujah kepada saya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap keburukan dan kita ditetapkan di dalam sunnah yang mulia ini. Rabbana la tuzikulubana qulubana ba'da idh hadaitana wa hablana lana karahma innaka Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.